Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan kisah perjalanan hijrah Abu Salamah bersama dengan istrinya bersama dengan anaknya Salamah di mana Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya dan itu semua merupakan ujian darinya memisahkan di antara mereka pada awal-awal mereka hendak berangkat untuk berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah maka Ummu Salamah tertahan oleh kaumnya demikian pula anaknya Salamah yang tertahan dari kabilah suaminya. Sementara suaminya Abu Salamah berangkat dan tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Al-Madinah dan hal ini berjalan selama setahun sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali. Dan ini merupakan salah satu penggambaran dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin pada masa-masa mereka berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasal yang menjelaskan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan masih ada beberapa lagi yang lainnya termasuk di antara mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu belum berhijrah mengikuti para sahabat yang lain yang mana mereka telah berbondong-bondong meninggalkan kota Makkah menuju Al-Madinatu An-Nabawiyah. Yang demikian disebabkan karena Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dari Allah dan menunggu perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Sehingga beliau tetap bertahan di kota Makkah sampai datangnya izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun aku melihat di dalam mimpi dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mimpi para nabi yang lainnya Mimpi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat di dalam mimpi bahwa aku berhijrah dari Makkah menuju ke sebuah negeri yang di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa dhahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajar." Maka persangkaanku persangkaanku bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri Al-Yamamah atau negeri Hajar. faidahia Yathrib. Dan ternyata yang dimaksud dalam mimpi tersebut adalah Yathrib. Dan Yathrib ini merupakan nama yang lama. Nama yang lama yang menjadi nama yang masyhur dari kota Madinah. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan atau mengganti nama Yathrib tersebut dengan nama yang sepantasnya dimiliki oleh kota Al-Madinah yaitu Tabah. Tabah yang menunjukkan kebaikan dari negeri dan kampung tersebut. Sebab kota Madinah telah menjadi tanah suci setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana kota Makkah Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikannya sebagai kota suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha, wa inni harramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'awtu fi sa'iha wa muddiha." bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah suci dan beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah suci sebagaimana Ibrahim dan aku mendoakan kebaikan untuk ukuran sa' dan ukuran mud kota Madinah sebagaimana Ibrahim mendoakan kebaikan untuk penduduk Makkah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr bahwa kota Madinah menjadi kota suci antara bukit Air menuju bukit Thawr seluruhnya merupakan tanah haram atau tanah suci. Lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala, "Walam yabqa bimakkata minal muslimin." Dan tidak lagi ada yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin disebabkan karena kaum muslimin mereka telah berbondong-bondong berhijrah menuju ke Al-Madinatun Nabawiyah illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Aliun Ali bin Abi Talib radhiyallahu an radhiyallahu taala anhuma aqama bi amrihi lahuma di mana keduanya yakni Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mereka tetap tinggal berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya wa illa man i'taqalahul musyrikuuna kurha dan terkecuali pula yang tinggal yang, yang tersisa dari kaum muslimin adalah orang-orang yang ditahan oleh kaum musyrikin terpaksa mereka tinggal sehingga mereka tidak ikut berhijrah dari kaum muslimin disebabkan karena mereka termasuk di antara al-mustad'af al-mustad'afin orang-orang yang lemah dan tidak mampu berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Sebelum kita melanjutkan kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan apa yang beliau alami dalam perjalanannya dan pengejaran orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk menghalangi Rasulullah agar tidak berhasil berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah ada satu kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah dan para periwayat hadis berkenan tentang tertahannya sebahagian kaum muslimin sehingga mereka menetap di kota Makkah dan tidak berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haythami rahimahullah taala dalam Al-Majma' Majma' Az-Zawaid demikian pula Ibnu Hisham dalam As-Sirah dengan sanad yang perawi-perawinya adalah perawi-perawi thiqah dari jalur Muhammad bin Ishaq dan dia telah tasrih bitahdith sehingga selamat dari tuduhan tadlis beliau meriwayatkan dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah juga dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dan ini merupakan kisah yang menjelaskan tentang kisah hijrahnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan dua sahabat yaitu Iyash ibnu Abi Rabi'ah dan Hisham Ibn Al-As Hisham ibn al-As. Disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau yang menceritakan tentang kisah mereka yang berhijrah ke Al-Madinah nabawiyah Beliau mengatakan, "Ijtama'na lil hijrati aw'adtu ana wa Iyyash bin Rabi'ah, Abi Rabi'ah wa Hisham bin Al-'As Al-Midah." Bahwa suatu ketika kami berkumpul mereka bertiga ini untuk berhijrah. Umar bin Khattab, Iyash ibnu Abi Rabi'ah dan Hisham ibnu Al-As. Mereka berkumpul bermusyawarah gimana sebaiknya. Pada akhirnya mereka pun sepakat bahwa keesokan harinya kita akan berkumpul di sebuah tempat namanya Al-Midah atau disebutkan dalam berat yang lain at tanadub At-tanawub. At-tanawub itu adalah uh, apa sebuah uh, tempat tumbuhnya pepohonan ya. Tempat tumbuhnya pepohonan yaitu di daerah midah atau al-idaah. Dan al-idaah itu adalah merupakan uh, apa semacam saluran air ya, saluran air yang ada di Banu Ghifar. Yang ada di Banu Ghifar di bagian atas dari saraf. Bagian atas dari saraf dan sarif ini uh, merupakan lembah yang letaknya dari kota Makkah kurang lebih 10 mil dari kota Makkah. Jadi mereka sepakat untuk berkumpul di sana di Milah itu. Lalu kemudian kata Umar, kami pun menyepakati ayyukum lam yusbih indaha faqad ihtubisa falyamdi sahibah. Siapa di antara kalian yang di pagi hari dia tidak terlihat di tempat itu, tempat mereka menetapkan perjanjian untuk berkumpul dan bertemu, siapa yang tidak hadir berarti dia tertahan. Berarti dia tertahan dalam artian tidak berangkat ke Madinah. Tertahan oleh orang-orang musyrikin. Sehingga apabila dia tertahan maka yang dua yang lainnya melanjutkan perjalanannya. Melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Fahu bisa anna Hisham ibn al-Aus. Maka keesokan harinya ternyata yang datang itu Umar ibn al-Khattab dan Iyash ibn Abi Rabi'ah. Adapun Hisham ibn al-Aus tertahan. Hisham ibn al-Aus tertahan dan tidak berhijrah bersama dua sahabatnya ini. Falamma qadimna manzilana fi Bani Amr ibn Auf, maka tatkala kami telah tiba di tempat beristirahatnya kami, yaitu di Banu Amr bin Auf. Ya, ini telah sampai kota Madinah. Nah, di daerah Banu Amr bin Auf, wa kharaja Abu Jahal ibn Hisham wal Harith ibn Hisham ila Iyash ibn Abi Rabi'ah. Ah, ternyata Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harith bin Hisham mereka menyusul. Mereka menyusul ini tujuannya adalah untuk uh, membujuk Iyash ibnu Abi Rabi'ah agar dia juga membatalkan hijrahnya. Maka mereka membujuk Iyash ibnu Abi Rabi'ah wa kana ibnu ammihima dan Iyash ibnu Abi Rabi'ah ini memang ada hubungan keluarga dengan Abu Jahal dan Al Harith bin Hisham. Ya, sebab dia adalah anak dari pamannya. Jadi sepupu satu kali dengan Iyash bin Abi Rabi'ah ini, Abu Jahal dan Al Harith. Wa akhahuma li ummihima sekaligus ya, Iyash bin Abi Rabi'ah juga merupakan saudara seibu. Jadi ya, sudah sepupu sekali juga saudara seibu. Hatta qadima alaina al-Madinah fakallamahu sampai keduanya Abu Jahal bersama dengan Al-Harith bin Hisham mereka tiba di Madinah fakallamahu maka keduanya berbicara dengan Iyash Nabi Rabi'ah faqala lahu kata Abu Jahal dan Al-Harith kepada Iyash inna ummaka nadarat alla tamas alla tamas tamas ra'saha mushtun hatta tarak faraqqa Kata Abu Jahal Al-Harith, dia mengatakan pada Iyash, sesungguhnya ibumu itu, dia telah bernazar. Dia bernazar untuk tidak disentuh rambutnya itu oleh sisir sampai dia melihat kamu. yakni tidak mau nyisir. Sampai dia melihat kamu dan bertemu denganmu. Ya, Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah nih, ngambek sedikit demo. Ya, nggak mau makan, nggak mau bersisir, nggak mau dan seterusnya. Nah, kebiasaan jahiliyah. Nggak mau bersisir sampai dia melihat kamu. Nah, yakni melihat anaknya, Iyash Nabi Rabi'ah yang berangkat berhijrah. Ya, ibunya ini masih dalam keadaan musyrikah. Ya. Faraqalaha akhirnya mendapatkan cerita seperti itu, maka dia pun merasa kasihan dengan ibunya. Dibujuk berhasil, ya. fakultulahu maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Iyash, "Ya Iyash, wallah, iyuridka al illa an dinika fahdharhum." Wahai Iyash, demi Allah, sesungguhnya kaum itu, mereka itu tidak menginginkan dari kamu kecuali agar kamu kembali meninggalkan agamamu. Hati-hati kamu dengan mereka. Fawallah law qad adha ummaka al-quml lam tashatat. Demi Allah, kalau ibumu itu sudah banyak kutunya, pasti dia bersisir. Ini biarkan saja, nanti banyak kutunya, dia akan bersisir itu. Nah, biarkan saja. Nah, dia akan kegatalan sendiri. Ya. Wallah lau qad istadda alaihi ma Makkah ahsibuhu qallam tashatat. Demi Allah, kalau dia merasakan panas teriknya Makkah itu, dia akan bersisir. Mana tahan orang hidup di tengah Makkah nggak ada AC lagi? Atau itu kan belum ada AC-nya. Nah, hidup di tengah kota Makkah yang sangat panas. Nah, kemudian nggak bersisir, nggak tahan dia kata Umar bin Khattab. Pasti dia nanti akan bersisir. Artinya nggak perlu kamu kok mendengarkan masalah nggak sisir aja kok harus kembali ke ke Makkah Sementara kamu sudah berhijrah, kamu akan membatalkan amalanmu. Jangan. Nah. Qala akhirnya Iyash bin Rabi'ah mengatakan inna li hunaka malan fa Sebenarnya ada hal yang lain kata ya ini kan sudah mulai terpengaruh dengan ajakan Abu Jahal dan Harith. Akhirnya dia mengatakan saya punya urusan lain di sana. Saya punya harta, saya ingin mengambil harta saya itu. Setelah itu saya akan kembali lagi ke sini. Nah, Qala kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallah innaka la ta'lam anni min aktsari Quraisy malan." Demi Allah, kamu tahu, saya ini orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Falakan nisfu ambil setengah harta saya. Ya, ngapain pulang-pulang ngambil ke Mekah jauh-jauh? Mungkin kamu akan terfitnah, kamu gak tahu apa yang akan terjadi. Mereka ini orang-orang musyrikin, licik orangnya. Saya punya harta banyak, alhamdulillah, ambil setengahnya. Nah, ditawarkan setengah hartanya. Maksudnya jangan sampai kemudian masalah ini saja menyebabkan kamu meninggalkan Madinah. Wala tadhab ma'ahuma. Jangan kamu pergi bersama dengan keduanya. Fa'aba illa yakhruju ma'ahuma. Akan tetapi dia enggan. Melainkan dia tetap saja keluar. Bersama dengan Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Maka Aku pun berkata kepada Iyash lama Aba Ali setelah aku melihat bahwa dia enggan untuk menuruti perkataanku, maka dia mengatakan, "Ama, idza fa'alta fakhudh naqati hadhihi." Ya, kalau memang sudah kamu ingin melakukan hal itu, ini sudah menjadi keputusanmu, kamu ingin berangkat kembali ke Makkah, maka ambillah ontaku ini. Bawa ini onta. Ya. Kenapa beliau berikan onta? Ada sebabnya. Fa innaha naqatu dzalul. Onta ini adalah onta yang jinak, ya. Dia tunduk kepada pemiliknya. Falzam dhahraha. Maka kamu tetap saja berada di atas punggungnya. Jangan kamu turun dari punggungnya. Fa in rabaka minal qaumi raibun fanju 'alaiha. Apabila ada hal-hal yang meragukan dari mereka, segera kamu menyelamatkan diri kamu. Apabila kamu mengkhawatirkan, mereka ternyata menipu kamu atau yang semisalnya, maka selamatkan diri kamu. Jadi Umar menginginkan supaya dia berangkat dengan onta sendi apa dengan e, ontanya sendiri, yang lain dengan ontanya mereka. Sehingga dia tidak diganggu. Nah, sehingga untuk mencari jalan selamat lebih mudah. Ketika terlihat bahwa mereka licik, hendak menipu, maka dia langsung meninggalkan mereka dan mencari jalan selamat atau kembali ke kota Madinah. Ini yang diharapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa kharaja ma'ahuma 'alaiha. Maka keluarlah Iyash bin Rabi, Abi Rabi'ah kembali ke kota Makkah bersama dengan keduanya dan beliau berada di atas kendaraan yang diberikan oleh Umar hatta idza kana bi ba'dhi tariq qala Abu Jahal bin Hisham Sampai tatkala tiba di sebagian jalan, yakni di perjalanan menuju ke Makkah ini, maka Abu Jahal bin Hisham, orangnya ini licik ya. Jangan disangka bahwa Abu Jahal bin Hisham seperti Uthman bin Talha ya, yang memberikan pertolongannya kepada Ummu Salamah dalam keadaan dia musyrik sehingga Ummu Salamah benar-benar memberikan pujian kepada Uthman bin Talha dan beliau mengatakan ma raaitu sahiban qattu akram min Uthman bin Abi Talha. Aku belum pernah melihat ada seorang teman yang lebih mulia daripada Uthman bin Abi Talha radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Nah, tapi Abu Jahal ini wataknya lain. Dia termasuk di antara tokoh musyrikin yang yang apa yang memiliki watak yang jelek, yang buruk. Maka dia mengatakan, "Wallahi laqad istabta'at ba'iri hadha." Ketika sedang melakukan perjalanan, apa kata Abu Jahal? "Wallahi ini ontaku ini lambat betul. Malas sekali dia melakukan perjalanan." Alasan, ya. Penipu ini orang. Lambat sekali onta saya ini. Afala tahmilnya ala naqatik hari. Gimana kalau saya naik ke ontamu saja? Maksudnya ontanya yang ditinggalkan sudah karena ontanya malas, saya naik di atas ontamu. Ini kita bareng satu onta bareng. Nah, dia berada di belakang Iyash bin eh, Abi Rabi'ah. Sehingga mereka berjalan bareng satu kendaraan. Ya namanya Iyash bin Abi Rabi'ah orangnya baik masya Allah. Ingin memberikan bantuan kepada seorang maka dia pun mengatakan, "Qala, bala." Oh iya, kalau begitu silakan. Silakan. Naiklah di atas unta saya ini. Fa anakha wa anakha liyatahawwal 'alaiha. Maka didudukkanlah ontanya tersebut. Maka mereka berdua pun eh, ingin berpindah dari ontanya menuju ke unta Iyash bin Abi bil ardi استووا بالأرض عدوا wa عليه وأوثقاه maka tatkala ya sudah turun ya, kemudian mereka punya kesempatan, maka mereka segera melompati ya, lompat ke Iyash bin Abi Rabi'ah dan mengikat Iyash. Mengikat berhasil mereka menangkapnya. Padahal tadinya itu berjauhan. Ini dengan ontanya, yang ini juga dengan ontanya sendiri. Nah, akan tapi ya begitulah Abu Jahal, seorang penipu, ya kelas kakap, maka dia ingin maka dia pun uh, memanfaatkan momen ini. Akhirnya mereka berhasil menangkap Iyash Nabi Rabi'ah. Selama perjalanan dalam keadaan Iyash pun diikat. Subhanallah. Dalam perjalanan beliau mendapatkan ujian ini. Qala thumma adkhalahu Makkah. Kemudian mereka pun memasukkan atau mengembalikan Iyash Ibn Abi Rabi'ah ke kota Makkah. Berarti apa? alasan saja ketika dia mengatakan bahwa ibunya itu nggak mau bersisir sampai sampai dia melihat anaknya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan Iyyash bin Abi Rabi'ah kembali kepada agama kaumnya. Naam. Thumma adkhalahu Makkah. Kemudian mereka me memasukkan kembali Iyyash ke kota Makkah. Wafatanahu faftatan. Dan kedua orang ini berusaha membujuk Iyyash bin Abi Rabi'ah untuk kembali kepada agama kaumnya dan akhirnya Iyash pun terfitnah. Akhirnya Iyash terfitnah. Ini bahayanya bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Bergaul dengan orang-orang yang kafir ya seperti ini keadaannya. Nah, akhirnya nggak tega. Sama halnya seperti pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bergaul dengan orang-orang musyrikin sampai akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membujuknya dan mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, namun dia tetap saja mendengarkan bujukan orang-orang musyrikin. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati di atas kekufuran. Ya. Maka ini pelajaran ma'asyiral rahimakumullah. Jarang tidak semua orang itu seperti Utsman bin Abi Talhah pada saat dia dalam keadaan kafir. Ada beberapa orang. Ya. Seperti Abdullah bin Uraiqid yang nanti akan disebutkan kisahnya yang mengantarkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq ke Madinah padahal dia adalah seorang yang musyrik tapi dia punya amanah amanah adapun Abu Jahal ini amanah gak ada ya dusta menipu nah dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang kafir secara umum Fakunna naqul maka tatkala kami mendengarkan bahwa Iyash bin Abi Rabi'ah kembali kepada agama kaumnya, kembali menjadi kafir, maka kami pun mengatakan wallah la yaqbalullah mimman iftatana sarfan wala adla. Demi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sama sekali amalan orang-orang yang terfitnah seperti itu. Allah tidak akan menerima sama sekali. ولا يقبل الله توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم dan Allah tidak akan menerima taubat satu kaum yang mereka sebelumnya telah mengenal Allah kemudian mereka kembali kepada kekufuran disebabkan karena musibah yang menimpa mereka ini dahulu mereka ucapkan Umar sangat geram sekali mendengarkan berita itu bahwa Iyash bin Abi Rabi'ah kembali kepada kekufuran sehingga beliau mengucapkan ini mereka sudah tahu Allah, mereka sudah mengenal Allah, lalu kembali kepada kekufuran. Yang juga akhirnya Hisham ibnul Aus yang tidak jadi berangkat bersama Umar bin Khattab ketika itu juga terfitnah, kembali kepada kekufuran. Allahul musta'an. ala wa kanu yaquluna dzalika li anfusihim. Dan mereka mengatakan yang demikian terhadap diri-diri mereka. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa fi qaulina lahum wa qaulihim li anfusihim." Allah menurunkan firman-Nya berkenaan tentang ucapan kami terhadap mereka dan ucapan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya, maksudnya bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka juga yang begitu terjatuh dalam kekufuran. Afwan siapa yang? Pak Zuberman, Pak Zuberman. Yang terjatuh dalam kekufuran juga mereka merasa, waduh, untuk kembali kepada Islam kayaknya sudah nggak bisa diterima lagi. Mungkin tidak akan diterima lagi. Mungkin Allah sudah tidak akan menerima taubat lagi. Itu persangkaan mereka. Jadi para sahabat yang mereka tinggal di Madinah, mereka mengatakan bahwa, oh mereka tidak akan mungkin lagi diterima taubatnya oleh Allah kalau mereka bertobat. Mereka-mereka juga yang sempat murtad, yang tinggal di Makkah seperti Iyash, seperti Hisham, mereka juga merasa bahwa ah, nggak mungkin lagi kita bisa kembali ke Islam. Karena kami sudah sempat masuk, kemudian kami keluar lagi, tidak mungkin Allah akan menerima taubat kami. Maka Allah menurunkan firman-Nya berkenan tentang ucapan penduduk Madinah dalam hal ini Umar dan yang bersamanya tentang mereka yang kembali kepada kufuran dan ucapan orang-orang yang mereka berada di Mekah terhadap diri-diri mereka sendiri maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى قوله وأنتم لا تشعرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم نعم إلى آخر الآية Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai kepada firman Allah wa antum la tash'urun. Kala Umar ketika ayat ini turun kata Umar bin Khattab, "Fakatabtuha fi sahifatin." Maka aku pun menuliskan ayat ini dalam sebuah lembaran wa ba'athu biha ila Hisham bin al-As lalu kemudian aku mengirim lembaran itu yakni beliau berkirim surat kepada Hisham bin al-As Qala Hisham berkata Hisham bin al-As ketika surat ini sampai kepada beliau falam azal aqra'uha bi tuwa usaidu biha wa usawwibuh fihi hatta fahimtuha maka terus aku membaca Ya, ketika aku berada di daerah yang namanya Dhitua, aku terus membaca surat yang dikirimkan oleh Umar itu. Aku membaca ayat-ayat tersebut. Terus aku mengulang-ulanginya. Dari atas, kemudian ke bawah lagi. Diulangi lagi dari atas, kemudian ke bawah. Sampai kemudian kata beliau, akhirnya aku pun memahami dengan baik firman Allah subhanahu wa ta'ala itu. Qala lalu beliau mengatakan, فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ أَنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِينَا wa ma kunna naqulu fi anfusina wa yuqalu fina maka dilemparkanlah atau diberikan kepadaku ilham bahwa sesungguhnya ayat ini turunnya berkenan tentang kami tentang mereka dan berkenan tentang apa yang kami ucapkan terhadap diri-diri kami sendiri dan apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kami terhadap kami faraja'tu fajalastu ala ba'iri maka aku pun kembali dan aku pun duduk di atas untaku falahiqtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah maka aku pun segera menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah akhirnya Allah selamatkan dia dia menjadi seorang muslim kembali demikian pula Iyyash bin Abi Rabi'ah menjadi seorang muslim kembali hanya saja dia termasuk orang yang lemah mustadhaf dan Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur illal mustadha'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan Iyash bin Abi Rabi'ah dalam salat beliau ya beliau selalu mendoakan Iyash di dalam salat beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan dan hidayah kepadanya nah disebabkan karena beliau tidak berhijrah dalam kondisi lemah. Ini kisah yang disebutkan berkenan tentang uh, kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan dengan siapa? Umar bersama dengan siapa? Tiga sahabatnya atau dua sahabatnya? Ah. Dengan siapa? Hah? Siapa? Siapa? Yang keras, yang keras. Hah? Iyash bin Abi Rabi'ah. Yang satu lagi siapa namanya? Yang satu siapa namanya? Yang satu siapa namanya? Hah? Hisham ibn al-As. Naam. Tayyib sampai di sini ya akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.